الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد كمسلمين muslimin pendengar dan muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Allah masih memberikan banyak kenikmatan kepada kita di antara nikmat yang ada yang masih melekat pada diri kita tentunya adalah keimanan dan keislaman. Dan iman serta Islam adalah nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada kita. Dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan melekatkan hal itu pada diri-diri kita semuanya sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang lainnya masih juga banyak yang kita rasakan. Tentunya juga di antaranya adalah nikmat kesempatan di mana kita dipertemukan kembali dalam uh, satu kesempatan yang semoga Allah berkahi ya, dalam pembelajaran uh, hadis Nabawi ya hadisnya uh, perkataannya sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dihimpun oleh uh, Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullahu taala dalam kitabnya Umdatul Ahkam ya. Salat dan salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga kepada para sahabat, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan kepada siapa saja yang berjalan di atas petunjuknya hingga hari kiamat kelak. Taib kaum muslimin uh, pendengar radio muslim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di kesempatan ini kita akan membahas hadis dari Umdatul Ahkam di hadis yang ke-181 ya. Hadis seputar cerita atau sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ketika uh, selesai dari perang Hunain ya. Perang yang terjadi antara kaum muslimin dengan uh, kabilah Hawazin yang berada di Taif dan sekitarnya. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala hadis ini dari sahabat Abdullah bin Zaid bin Asim. Qal beliau mengatakan Beliau bercerita, "Lamma afa Allahu ala rasulih yauma Hunain," ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan ya, kemenangan dan harta rampasan di perang Hunain kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qassama finnas, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaginya kepada banyak manusia dari harta rampasan tersebut. Ya. Wa fil muallafati qulubuhum dan di antara yang dibagi adalah mereka para muallaf dan insya Allah akan kita bahas siapa yang dibagi oleh Rasulullah SAW atau diberikan dari harta rampasan tersebut dari harta rampasan perang tersebut kepada orang-orang yang muallaf ya. Walam yu'til ansara syai'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikan kepada sahabat Ansar sedikit pun ya. Faka'annahum wajadu fi anfusihim. Maka atas sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berupa mereka tidak diberikan harta rampasan perang Hunain sedikit pun maka mereka mendapati dalam hatinya yang ya seakan-akan uh, uh, membenci hal tersebut ya. Idlam yusibhum ma asaban nas karena mereka tidak mendapatkan apa yang didapati oleh uh, orang lain dari kalangan uh, orang -orang Mekah Fakhotobahum kemudian Rasulullah SAW berkhutbah kepada mereka dan Rasulullah panjang lebar berbicara, menyampaikan, memuji, kemudian mengingatkan akan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang Ansar ya. Dan juga menyebutkan tentang keutamaan orang-orang Ansar dalam hadis ini. Dan nikmat-nikmat yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semua dijawab oleh para sahabat, para ansar. Dan mereka mengatakan Allah wa rasuluhu aman, ya. Ya, yang siapa lagi kalau bukan Allah dan Rasulnya yang memiliki jasa yang lebih ya dibandingkan kami tentunya uh, nikmat itu banyak dirasakan oleh kami hal itu diakui oleh para sahabat Ansar radhiyallahu anhum ya. Singkat cerita mereka para sahabat Ansar uh, menerima apa yang menjadi keputusan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendapatkan uh, penjelasan khutbah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin kita sedikit eh, membahas lebih mendetail sekalipun tadi ceritanya kita sedikit uh, langsung singkat ya. Kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya Al-fai ya adalah sebagaimana yang disebutkan di sini lamma afa Allah. Ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan fai kepada kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dengan fai? Maka al-fai huwal ghanimah. Fai adalah ghanimah atau harta rampasan perang. Kenapa disebut fai? Ya. Sum, summiya fai'an minar ruju' ya disebut Eh, harta rampasan perang itu disebut dengan fai karena fai itu asal katanya dari uh, atau asal katanya memiliki makna uh, eh, arruju atau kembali ya. Sementara li'anna al-amwal asluha muslimin. Sementara hukum asal dari harta ini semuanya dimiliki atau uh, milik kaum muslimin. Hukum asal harta ini semuanya milik kaum muslimin. Namun uh, kemudian itu di dimiliki eh, atau di beberapa saat di dimiliki oleh orang-orang kafir kemudian ketika terjadi peperangan kemudian menjadi harta orang-orang kafir tersebut menjadi harta rampasan perang maka kembali kepada tangan kaum muslimin maka disebutlah fai karena kembalinya harta tersebut dari tangan orang kafir ke tangan asalnya yaitu uh, milik kaum muslimin ya Kaum muslimin dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, hal ini terjadi ketika perang Hunain ya. Sebagaimana tadi kita sebutkan, perang Hunain adalah perang uh, yang terjadi setelah uh, Fathul Makkah ya. Terjadi setelah Fathul Makkah di mana suku Hawazin yang ada di Taif juga suku-suku yang ada di sekitarnya mereka melihat ah, kemenangan kaum muslimin ya Fathul Makkah pembukaan kota Mekah ya atas orang-orang kafir Quraisy kemudian uh, mereka khawatir ya mereka khawatir jangan sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam dan para sahabat setelah menaklukkan kota Mekah akan datang ke Hawazin akan datang ke Taif kemudian uh, menaklukkan mereka maka mereka berkumpul mengumpulkan kekuatan, mengumpulkan laki-laki, bahkan mereka juga mengumpulkan para wanita untuk apa? Ya, untuk uh, menyemangati mereka dalam berperang, ya. Juga demikian mereka mengumpulkan harta yang banyak ya. Ini juga untuk mereka bisa biar bisa semangat dalam peperangan tersebut ya. Ya. Ketika mereka demikian, maka apa yang dilakukan? Ya ja'u yuriduna ghazwan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi Makkah. Mereka datang dengan berbagai macam harta ya dan dengan kekuatan yang telah dihimpun untuk memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam di makkah ya. Falamma alima Nabi sallallahu alaihi wasallam Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu ya, maka Rasulullah jahazal jahaza eh, jaish ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyiapkan tentara juga ya. Menyiapkan Kemudian Rasulullah keluar ya eh, bersama para tentara yang telah disiapkan dengan jumlah yang sangat banyak ya kharaja ilaihim bi 12000 minal muqatalin ya. ya bala tentara yang disiapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu nggak main-main 12.000 tentara wah ini satu pasukan yang sangat besar ya sehingga jumlah yang sangat besar itu bahkan diabadikan dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 25 ya. Di mana para sahabat, ya, para mujahid yang berperang pada saat itu ketika berangkat, mereka merasa bangga. Ya. Allah berfirman dalam uh, surat At-Taubah ayat 25, لَقَدَ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ wa وَيَوْمَ hunain إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan di dalam dalam banyak medan perang. Wa yauma Hunain dan di, di di hari Hunain, di peperangan Hunain. Id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'a. Ketika kalian merasa uh, bangga, merasa ya cukup, merasa sesuatu yang menakjubkan dengan banyaknya jumlah dari uh, jumlah uh, bala tentara tersebut ya Ternyata Allah katakan falam tughni ankum syai'a. Jumlah yang banyak itu tidak cukup ya untuk uh, melayani peperangan di di perang Hunain ya. Dan buktinya pada saat itu di awal-awal perangan kaum muslimin mengalami uh, kemunduran, mengalami kekalahan pada awal-awalnya. Sebagaimana hal ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan jumlah yang banyak ini falam tughni ankum syai'a. Ya tidak cukup untuk mengalahkan ya tidak cukup untuk mengalahkan uh, musuh dalam perang Hunain yaitu suku Hawazin dan sekitarnya Namun uh, pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan pertolongan ya kepada kaum muslimin sehingga kaum muslimin ya mendapatkan kemenangan dalam perang Hunain tersebut ya. Dan Allah katakan ya, "Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minin wa anzala junudan lam tarawha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'u jazaa'ul kafirin." Ya Allah Subhanahu wa taala uh, memberikan ketenangan kepada rasul dan kepada kaum mukminin dan juga Allah turunkan kepada mereka dalam peperangan tersebut junudan lam tarawha ya pada tentara yang tidak terlihat yang yang tidak terlihat oleh mata dan mereka adalah para malaikat ya kemudian Allah Subhanahu wa taala menangkan dalam perang Hunain kaum muslimin Taib. kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini terjadi peperangan uh, setelah Fathul Makkah ya yang berkecamuk yang melawan suku Hawazin dan sekitarnya ya kemudian bisa diambil pelajaran dari hal ini adalah kita tidak boleh berbangga dengan apa yang kita miliki. Sebagaimana para sahabat ridwanallahu alaihim, mereka uh, mereka menda, uh, mereka bangga dengan apa yang uh, mereka miliki berupa tentara yang sangat besar. Namun hal itu ternyata kebanggaan ujub yang ada membuat mereka kalah. Yang ternyata yang memenangkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena demikian, ya eh, banyaknya banyaknya uh, bala tentara itu tidak men, tidak menjamin kemenangan. Sebagaimana sedikitnya tentara tidak menjamin kekalahan, ya, tidak menjamin kekalahan. Ya. Realita yang ada telah membuktikan bagaimana di perang Hunain pada awal-awalnya dengan bala tentara yang sangat banyak, ternyata kaum muslimin mundur. Sekalipun pada akhirnya Allah berikan kemenangan. Dan di perang Badar, ya, kaum muslimin dengan jumlah yang sedikit ternyata menang. Ya. Sehingga uh, sepenuhnya harusnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang akan kita lakukan. Ya, karena banyak banyak dan sedikitnya uh, itu tidak mempengaruhi kemenangan dan kekalahan. Dan itu kembali kepada Ah, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menegaskan sebagaimana yang kita sebutkan dalam ayat yang tadi kita baca. Taib kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika dalam perang Hunain kemudian pada akhirnya Rasulullah dan para sahabat memenangkan perang tersebut maka karena sebelumnya suku Hawazin itu membawa banyak bala tentara dan harta serta uh, para wanita, maka banyak harta yang menjadi rampasan perang. Ya, maka banyak harta yang menjadi rampasan perang. Ya. Dibawa oleh suku Hawazin ini semua. Ya, ada unta, ya, ada kambing dibawa, ya. Hewan ternak, ini harta mereka pada saat itu kan hewan ternak dibawa. Sehingga Eh, ketika mereka kalah maka harta rampasan kaum muslimin itu sangat banyak ya mereka dapatkan sangat banyak kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bagi harta rampasan tersebut ya kepada yang ada di situ maka Rasulullah SAW kasih kepada muallaf ya. Rasulullah SAW kasih kepada para muallaf ya dan muallaf siapa yang dikasihkan ya maka yang dikasih itu adalah diantaranya ada orang-orang yang baru masuk Islam ketika di uh, ketika di Fathul Makkah baru masuk Islam ya maka muallaf itu tidak mesti orang yang baru masuk Islam tapi ada tiga jenis muallaf ya yang pertama dan itu yang diberikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang tersebut ya yang pertama adalah mereka uh, humul ladzina aslamu hadithan. Mereka adalah orang yang baru masuk Islam. Ya, orang yang baru masuk Islam sehingga imannya harus dipupuk ya. Imannya harus dikuatkan. Kenapa? Orang yang baru masuk Islam masih boleh jadi goyang ya. Masih boleh jadi goncang imannya ya. Eh, kemudian harapannya dengan apa yang diberikan uh, Bahkan ini juga adalah dari harta zakat ya. Zakat itu salah satu yang diberikan adalah muallaf. Muallafnya yang pertama adalah orang yang baru masuk Islam yang harus dikuatkan imannya. Maka berikan itu. Dan pada saat perang Hunain yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada orang-orang tersebut ada yang dikasih 100 unta, ada yang dikasih 200 unta. Ini banyak-banyak, ya. Ini uh, jumlah yang sangat banyak yang diberikan. Mu'allaf yang pertama yang diberikan yang seperti itu. Yang baru masuk Islam. Kemudian yang kedua, ya. Au alladhi lam yasli alladzina lam yaslimu, ya. orang-orang yang belum masuk Islam, ya. Tapi hadarul ma'rakah. Tapi mengikuti atau menyaksikan medan perang Hunain. Jadi ketika Rasulullah SAW itu sudah menaklukkan kota Mekah, kemudian adanya terjadi peperangan Hunain, maka berangkat ke medan perang Hunain ya. Hunain itu nama satu lembah ya. Makanya uh, perang yang terjadi di lembah tersebut disebut dengan perang Hunain ya. Ketika medan perang itu terjadi berkecamuk, maka di antara orang Mekah yang belum masuk Islam ada yang ikut untuk menyaksikan. Ya, orang-orang yang ikut tersebut juga diberi harta rampasan perang oleh Rasulullah SAW. Untuk apa? Agar apa? Harapannya adalah agar mereka uh, diharapkan masuk ke Islam. Ya, har karena mereka diharapkan masuk Islam. Ya. فالرسول a'tahum liyata'allafahum fil Islam ya. Rasulullah SAW kasih mereka agar uh, harapannya agar hati mereka itu lembut kemudian mereka masuk ke dalam agama Islam ya ini yang diharapkan dan diantaranya yang dikasihkan adalah Sofwan ya, Sofya, Sofwan bin Umayyah itu diberikan 100 unta yang sangat 100 eh, unta ini jumlah yang sangat banyak padahal belum masuk Islam maka mu'allaf itu maknanya bukan hanya orang yang baru masuk Islam tetapi orang yang belum masuk Islam, tetapi diharapkan masuk Islam itu juga disebut mu'allaf. Dan dia berhak mendapatkan harta zakat. ya Dan juga harta pembagian rampasan perang ini. Sebagaimana Rasulullah berikan kepada Sofwan bin, bin Umayyah. Ya. Dan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Dan kemudian hari juga Sofwan bin Umayyah itu masuk ke dalam agama Islam. Dan bahkan menjadi tokoh, tokoh sahabat. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang kedua dari golongan muallaf. Yang ketiga juga ada golongan golongan muallaf wa minal kufar alladzina yakhsha 'alal muslimina min syarrih. Termasuk di antara muallaf adalah orang-orang kafir yang mereka ditakutkan ya keburukannya atas kaum muslimin ya. Jadi orang kafir yang dikhawatirkan keburukannya atas kaum muslimin juga diberikan harta. Untuk apa? Untuk mencegah keburukan yang dilakukannya terhadap kaum muslimin. Maka ini juga termasuk kategori mu'allaf. Eh, ini juga kategori mu'allaf. Maka tiga, ada tiga kategori mu'allaf. Ya. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika Rasulullah membagi-bagi harta rampasan perang. Dari hasil perang Hunain. Ya. Namun yang menarik adalah Rasulullah katakan walam yu'ti ansar. Eh, uh, perawi mengatakan walam yu'ti ansar syai'an. Ya. Rasulullah tidak memberikan kepada kaum Ansor sedikit pun dari hasil rampasan perang tersebut. Sehingga apa yang terjadi? Faka'annahum seakan-akan ya wajadu fi anfusihim id lam yusibuhum ma nas. Ya. Seakan-akan dalam hati mereka tercermin ketidaksukaan atas uh, pembagian hal ini. Kenapa? Karena karena ya mereka tidak mendapatkan sementara yang lain mungkin para Ansor ini memiliki jasa yang banyak tapi tidak mendapatkan harta rampasan perang. Sehingga ini uh, membuat uh, sebagian kecil dari mereka uh, merasa sedikit kecewa. Dan it, muncul hasutan demikian. Ya, muncul hasutan demikian. Namun walakin ya akan tetapi adanya hasutan demikian itu hanya muncul dari orang-orang yang bukan orang-orang e, tokohnya ya, bukan dari kalangan tokoh Ansor ya. Ya. Fatakallama ba'dhum min sigharihim. The syarih kata Syekh uh, Salih Fauzan yang Terjadinya demikian ini terjadi pada para sahabat yang dari kalangan sahabat yang yang yang masih muda mungkin boleh jadi itu ya. ya. Bukan dari para tokoh, bukan dari para tokoh sahabat ansornya, tapi oh, amma uqala amma uqala'uhum adapun orang-orang dari tokohnya, orang-orang yang berakal dari para ansornya maksudnya dari yang ya mungkin ya pembesar pembesarnya falam takkanlah mereka enggak bicara mereka faham hal ini adalah hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lakin sigharuhum wa juhaluhum takallamu. Ada orang-orang kecil yang mereka bicara ya. Uh, ya nampak kekecewaan mereka gitu. Namun hal itu sekalipun tidak disampaikan balagha Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Sampai ternyata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kekecewaan yang didapati oleh kaum kaum Ansar. Lalu Rasulullah pun mengumpulkan mereka ya Kemudian Rasulullah berkhutbah ya, menyampaikan. Dan isi khutbahnya adalah beliau mengatakan ya, "Ya ma'syaral ansar, wahai kaum ansar, alam ajidukum dullalan Bukankah kali bukankah aku mendapatkan kalian dalam kondisi sesat? Fahudakumullahu bi kemudian Allah dan petunjuk karena aku ya. Kemudian Eh, selain itu Rasul juga mengatakan wa kuntum mutafarriqin fa'allafakumullahu bi dan kalian juga dalam kondisi berpecah belah kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan kalian saling bersaudara karena aku ya kemudian juga Rasulullah katakan wa'alatan fa'aghnakumullahu bi kemudian juga kalian tadinya dalam kondisi fakir, miskin, kemudian Allah Subhanahu wa taala kayakan karena aku, ya. Rasulullah sebutkan kebaikan-kebaikan, nikmat-nikmat yang mereka dapatkan, ya. Yang itu adalah jasa Rasulullah sallallahu alaihi karena keberadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullama qala syai'an, setiap Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu nikmat yang dimiliki oleh sahabat Ansar, mereka mengatakan Allah wa rasuluhu aman. Ya, Allah dan Rasulnya lah yang memang memiliki jasa yang terbesar atas kami. Ya, para sahabat kaum Ansor mereka mengakui akan nikmat-nikmat yang Allah berikan atas jasa yang ada dari daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dari ke eh, dari dari petunjuk ya, dari eh, kemakmuran ya, dari kondisi sosial, situasi sosial mereka dapatkan itu semuanya ya persaudaraan yang kemudian sosial yang semakin adem ayam tentrem ya ekonomi yang semakin mapan ya yang kemudian uh, petunjuk dan ini adalah keselamatan akhiratnya juga mereka dapatkan ini semuanya jasa Allah dan Rasulnya Rasulullah sebutkan hal itu semuanya dan mereka mengakui akan hal itu ya Allah wa rasuluhu amanu kata para sahabat Allah dan Rasulnya ialah yang memiliki jasa itu Ya, tidak ada di antara kami yang lebih dari itu. Ya. Kemudian ketika demikian disampaikan, mereka mengakui ya, tentunya kita tahu bagaimana kondisi sosial uh, kaum Ansor pada saat itu di Madinah ya. Mereka antara Aus dan Khazraj dengan Yahudi yang saling bertikai ya. Namun ketika Rasulullah sudah datang, ternyata mereka saling uh, bersaudara dan saling tidak lagi bertikai. Ini kondisi situasi, situasi sosial yang yang mem, menjadi baik ya. Satu hal yang sangat sekali uh, dinikmati. Bagaimanapun juga situasi sosial yang sangat bagus, tentram itu satu hal yang uh, nikmat. Dan sebaliknya ketika kita saling uh, bermusuhan itu satu kondisi yang sangat sekali kita tidak rasakan nyaman ya. Nah, ini Rasulullah SAW katakan demikian. Ya, jasa Rasulullah SAW. Namun yang sangat menarik lagi ketika Rasulullah setelah menyebutkan jasa-jasa, nikmat-nikmat yang uh, didapatkan oleh sahabat Ansor dan itu adalah jasa Allah dan Rasulnya. Ya. Namun Rasulullah setelah itu menyebutkan, "Lau syi'tum laqultum ji'tana kada wa kada." Kalau kalian mau bilang kepada saya, kepadaku, ya Ah, ya kalau kita bicara dengan seperti demikian ya kalau kalian mau bilang kepada saya jitana kada wa kada engkau wahai rasul engkau wahai nabi datang kepada kami dalam kondisi demikian dan demikian artinya dalam kondisi ketika hijrah yang enggak ada yang menemani kecuali Abu Bakar hanya sendirian ya terusir dari Mekah ya kemudian kami di sini menolong ya kalau engkau mau mengatakan demikian bisa saja kata Rasulullah SAW ya karena memang realitanya demikian para sahabatlah yang para ansorlah yang mereka menolong Rasulullah para ansorlah yang mereka menolong para muhajirin ya bisa saja kata mengatakan demikian kata Rasul ya namun kita lihat bagaimana para ansor itu tidak mengatakan, oh iya kami memiliki jasa, engkau dulu datang dalam kondisi tidak memiliki apa-apa. Ya para muhajirin datang ke dalam kondisi tidak memiliki apa-apa, kemudian kami berbagi harta, kemudian kami berbagi Eh, tempat tinggal dan yang lain sebagainya ya maka tidak demikian dengan para ansar ya tidak mengatakan demikian ya namun justru justru Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memuji sikap para ansar yang yang mereka menyerahkan oh ya itu jasa Rasulullah itu jasa Allah ya. ya. dan ini menunjukkan sifat keadilan. Ya, menariknya insaf dan adil yang ditunjukkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada kita. Bagaimana Rasulullah menyebutkan nikmat yang didapatkan oleh kaum Ansor, tapi juga Rasulullah menyebutkan tentang keutamaan kaum Ansor bahwa mereka itu menolong, ya. Tapi mereka tidak mengungkit-ungkit, ya. ya. Tidak mengungkit-ungkit demikian. Ini keutamaan kaum Ansor. Bahkan di antara faidah dari hadis ini adalah di sini adanya uh, keutamaan kaum Ansor ya. Rasulullah katakan ala tardawna ayyadhhaban nasu bisyati wal ba'ir. Tidakkah kalian rela jika mereka para manusia ini pulang dengan membawa unta dan bawa kambing wa tadhhabuna bi Rasulillah ila rihalikum. Tapi kalian wahai para Ansor pulang dengan membawa Rasul ke rumah-rumah kalian. Ya. Ini menunjukkan bagaimana bahwa nikmat dunia, harta yang ada itu tidak lebih istimewa dengan akhirat. Ya. Apa yang kita dapatkan, apa yang kaum Ansor rasakan, pulang bersama Rasul itu tidak lebih tidak lebih kecil dibandingkan uh, mereka yang pulang membawa 100 ekor unta, 200 ekor unta tidak. Kenapa? Karena kalau yang membawa 100, 200 ekor unta ini membawa duniawi, harta. Tetapi ketika yang dibawanya adalah Rasulullah, maka ini adalah bawa akhirat. Dan itu kehidupan yang lebih abadi. Itu kenikmatan yang lebih kekal. Ya, ini adalah uh, bagaimana pujian Rasulullah SAW kepada para sahabat Ansar. Ala tardawna ayyadhhaban nasu bisyatil ba'ir wa tadhhabuna bi kata Rasulullah. Wa tadhhabuna bi ila rihalikum ya. Wa tadhhabuna bi Rasulillah ila rihalikum. Bahkan Rasulullah katakan laulal hijrah lakuntu lakum lakuntum ra'an minal ansar. Kalau bukan karena keutamaan hijrah, maka saya akan lebih memilih untuk menjadi bagian dari ansar ya. Maka ansar ini adalah sosok yang sangat mulia ya setelah kaum muhajirin lah bahkan Rasulullah setelahnya mengatakan walau salakan nas wadiyan aw syi'ban lasalaktu wadiyal ansar wa syi'baha kalau seandainya manusia itu ya e, menempuh lembah jalan yang di atas bukit e, ya la salaktu wadiyal ansar wa syi'baha saya akan menempuh e, jalannya orang ansar ya jalannya orang Ansor. Al-Ansor syiarun kata Rasulullah. Orang-orang Ansor itu syiar, pakaian dalamnya. Ya. Wan nasu ya. Sementara yang lainnya itu pakaian luar, bagian luar. Bagiku kata Rasulullah, orang-orang Ansor itu ibarat pakaian dalam yang melekat langsung kepada kulit. Ya. Sementara yang lain pakaian yang luar yang dia tidak melekat langsung dengan kulit. Ini menunjukkan akan kedekatan para ansor dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu semua adalah keutamaan-keutamaan yang dimiliki oleh kaum ansor dan itu bukan urusan duniawi. Itu bukan urusan duniawi. Adapun urusan duniawi nggak usah itu menjadi cemburu, nggak usah itu menjadi hal yang dikecewakan, eh, uh, ya. Karena urusan duniawi kita nggak perlu kita kecewa yang jelas kita memiliki kehidupan akhirat kita yang lebih baik ya. Uh, ada satu ungkapan kalau kita tidak bisa uh, menyaingi mereka dalam urusan duniawi, saingi mereka dalam urusan akhirat ya. Ketika kita bisa menyaingi mereka dalam urusan akhirat, maka itu satu nikmat yang sudah lebih besar dibandingkan kita memegang urus memegang uh, dunia, memegang harta ya. Dan itu satu nikmat, satu hidayah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada setiap manusia. Tapi kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ala kulli hal intinya ini adalah uh, pujian Rasulullah SAW kepada para sahabat Ansar dan uh, kaidah mengatakan ya bahwa apa yang disampaikan kepada uh, person di sahabat tentunya juga itu untuk kepada kami, untuk kepada kita ya. Apa yang disampaikan kepada sahabat Ansar maka itu juga berlaku untuk kita selama tidak ada pengkhususan ya selama tidak peng, tidak ada pengkhususan artinya di sini bagaimana artinya kita ketika kita tidak mendapatkan duniawi maka tidak usah kecewa maka kita tidak usah kecewa masih ada pintu-pintu uh, kenikmatan akhirat yang bisa kita tempuh dan kita bisa dapatkan maka jangan kecewa dengan urusan duniawi namun bersungguh-sungguhlah untuk urusan akhirat kita. Ya. Kemudian di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ya Innakum satalqawna ba'di atharatan ya. Rasulullah mengatakan kepada para sahabat Ansor kelak kalian setelahku akan mendapati atharah. Atharah itu artinya al-istithar bil mal ya. Wa hirmanu ba'dun nas minal mal artinya uh, orang terhalangi dari mendapatkan hak harta. Ya. Kelak Rasul mengatakan kelak kalian akan terhalang dari mendapatkan hak harta kalian. Ya. Fasbiru maka bersabarlah hatta talqauna hatta talqauni 'alal haud sampai kalian mendapatiku di haud ya di telaga ya, yang orang minum dari telaga Rasulullah SAW tidak akan merasa haus setelahnya ya lam yadhma uh, ba'dahu tidak akan merapa, merasa haus uh, setelah minum dari itu selamanya maka sabar sampai hal itu ya kelak ada mungkin boleh jadi setelah khulafaur rasyidin ya uh, berlalu maka di antara sahabat Ansor ada yang mereka tidak mendapatkan hak dari Baitul Muslim Baitul Muslimin ya dari harta Baitul Muslimin ya Baitul Mal kaum muslimin. Maka sabar ya. Dan di sini uh, menjadi pelajaran yang sangat penting adalah fihi dalil ala annahu la yajuzul khuruj ala walil amri min ajli ad-dunya min ajli tum'id dunya. Menjadi pelajaran penting di sini adalah tidak bolehnya seseorang keluar dari uh, kepemimpinan kaum muslimin karena urusan dunia karena nggak dapat uang karena nggak dapat jatah sudah dia lepas dari kepemimpinan kaum muslimin. Enggak boleh. Yang ada Rasulullah katakan apa? Fasbiru hatta talqauni uh, eh, fil ya. Sabar sampai kalian menemuiku di telagaku. Ya. Sabar bukan boleh keluar. Ya ini dalil bahwa terlarangnya kita keluar dari kepemimpinan kaum muslimin sekalipun dia uh, menghalangi hak harta kita boleh jadi ya mendalimi kita tetap selama dia adalah seorang muslim maka kita tidak boleh keluar dari kepemimpinannya. Taib. ke muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Uh, kiranya ini yang bisa kita sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf atas ya semua mungkin apa yang kita sampaikan dari kesalahan ya, tentunya kesalahan datangnya dari kami dan kebenaran itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala.